Juga dijelaskan beberapa sebab kenapa mereka meraksuki Bani Adam. Juga terkait dengan bab sihir. Juga telah disinggung sedikit terkait dengan masalah sihir. Dan terakhir yang kita bahas adalah tentang masalah upaya untuk meredam gangguan-gangguan syaitan, menghilangkan gangguan-gangguan syaitan. Ringkasnya ada dua cara. Ada upaya untuk meredam, ada upaya untuk pengobatan. Preventif dan kuratif. Kita masih pada pembahasan ad-dafa. Upaya-upaya untuk meredam gangguan-gangguan syaitan atau permusuhan syaitan kita sebutkan at-tafaqquh fiddin, mengkaji bimbingan agama Allah Azza wa Jal. Kemudian takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, taubah kepada Allah Azza wa Jal. Menjaga wudu, menjaga salat. Ini perkara-perkara yang uh, telah kita sebutkan. Juga ikhwanatina azakumullah di antara upaya-upaya barakallahu fikum untuk meredam gangguan setan atau melindungi diri kita dari setan. dan ini yang paling inti senjata yang paling ampuh ialah al-muhafadhah alal adhkar asy-syar'iyyah wal ad'iyah asy-syar'iyyah selalu menjaga zikir-zikir yang syar'i dan doa-doa yang syar'i. Perbanyak zikir yang syar'i dan jaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan zikir inilah barakallahu fikum kita akan mendapatkan hasnun hasin, benteng yang sangat kuat dari yang namanya asyaitan. As disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad dalam musnadnya At-Tirmidzi dalam sunannya dan yang lain-lainnya dari hadis Al-Harith Ibn Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu dan dia disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain Hadis yang sangat panjang. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna Allah Ta'ala amara Yahya ibn Zakaria alaihi salam bi khamsi kalimatin ay ya'mala biha wa ya'mura bani Israila ay ya'malu biha." wa annahu kada ayyubti'a biha Kata Rasulullah SAW memberitakan tentang Nabiullah Yahya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria dengan lima perkara. Dengan lima kalimat diperintahkan untuk mengamalkannya dan memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkannya dan beliau ternyata lamban, tidak langsung menyampaikannya. Maka Nabiullah Isa alaihissalatu Wasallam berkata, Inna amaraka bi khamsi kalimatin lita'mala biha wa ta'mura bani Israila an ya'malu biha. Wahai Yahya, sesungguhnya Allah telah memerintahkan engkau dengan lima kalimat untuk engkau amalkan dan engkau perintahkan Bani Israel untuk mengamalkannya. Fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum. Kamu yang maju, aku saya yang maju. Engkau yang memerintahkan mereka atau aku? Faqala Yahya maka berkata Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam akhsha in sabaqtani biha ayyukhsafa bi aw Jangan. Jangan kamu saya khawatir kalau engkau mendahului aku yang menyampaikan, nanti aku akan ditenggelamkan dalam perut bumi atau aku akan diadab. Jangan kamu, aku saja. Maka Nabiullah Yahya pun mengumpulkan masyarakat di Baitul Maqdis. Maka penuhlah Baitul Maqdis. Beliau pun langsung naik di atas tempat ketinggian, duduk di atas tempat ketinggian sambil berkata, "Inna Allah amarani bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna wa amurakum an ta'malu bihin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku dengan lima kalimat untuk aku amalkan dan memerintahkan kalian untuk mengamalkannya. Awaluhunna yang pertama, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah hanya kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Wa anna mathala man asyraka billah kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalisi min khalisi malih bidhahabin warid. Perumpamaan orang yang menyekutukan Allah diumpamakan seperti seseorang laki-laki membeli seorang budak dari hartanya yang murni, baik emas atau kapera. Faqala lalu dia mengatakan hadhi dari wahada 'amali fa'mal wa addi ilayya. Fakana ya'mal wa yuaddi ila ghairi sayyidihi. Lalu sang sayyid yang membeli budak tadi mengatakan kepada budaknya, ini rumahku. Ini amalanku. Ya, beramal. Ya, beramal dengan amalku dan tunaikan kepada aku. Ternyata sang budak tadi mengamalkan amalan tadi tapi menunaikannya bukan kepada tuannya, dikasihkan sama yang lain. Ini yang pertama ya, kawan. yarba yarda abdahu kadzalik. Ah, siapa di antara kamu yang rubah budaknya seperti itu? Jawabannya nggak ada yang ridha. Yang kedua, wa innallaha amarakum bis salah. Dan yang kedua Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakan salat. Fa idza shallaitum fala taltafitu. Kalau kamu salat jangan tolah-toleh. Ya, jangan tolah-toleh. Fa inna Allah taala yansibu wajhahu biwajhi 'abdihi fi salati ma lam yaltafit. Sebab Allah Azza wa Jal menghadapkan wajahnya pada wajah hambanya dalam sholatnya selama dia nggak tolah toleh. Yang ketiga, wa amurakum bisiyam dan aku perintahkan kalian untuk berpuasa. Fa inna masalah dzalika kamathali rajulin fi isabatin ma'ahu surratun fiha misk wa kulluhum ya'jab au yu'jibuhu rihuha wa inna الصائم saim عند الله ta'ala min misik aku perintahkan kamu untuk siam puasa perumpamaan orang yang berpuasa seperti seseorang laki-laki berada di tengah-tengah rombongan orang dia memiliki sebuah tempat sebuah tempat di dalamnya ada minyak wangi misiknya semua orang di sekitarnya takjub atau takjub akan aromanya. Sungguh aromanya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi misik. Yang keempat, wa amurukum bis sadaqah dan aku perintahkan kalian untuk bersedekah. Fa inna mathala eh, fa inna mathala dzalik kamathali rajulin amsakuhu fa awthaqu yadahu ila unuqihi وقدموه ليضربوا عنقه فقال faqala ana uftihi ana منكم بالقليل والكثير ففتى نفسه منهم aku perintahkan kalian untuk bersedekah perumpamaan sedekah seperti seorang laki-laki yang mereka tangkap kemudian dia ikat tangannya ke lehernya hmm gini. Lalu mereka bawa, mereka giring untuk dipenggal lehernya. Kemudian dia mengatakan, saya tebus kalian. Saya tebus orang ini dari kalian. Dengan apa yang aku punya. Yang sedikit, yang banyak, semuanya. Dia pun menebus dirinya dari orang-orang tadi. Sadaqah kayak menebus orang dari azab. Ini yang keempat. Yang kelima, wa amurakum hadza huwa syahid. Ini yang diinginkan ya ikhwan. Wa amurakum an tadhkurullaha ta'ala. Dan aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin kharajal adu fi atharihi sira'a hatta ata ala hisn hasid fa'ahrasa nafsahu minhum. Aku perintahkan kalian untuk berpikir kepada Allah. Ini yang kelima. Perumpamaan orang yang berpikir kepada Allah diumpamakan seperti seorang laki-laki. Musuh-musuhnya keluar mengejar dia dengan cepat. Hingga dia datang ke sebuah benteng yang begitu kokoh. Benteng yang begitu kuat. Dia pun menjaga dirinya dari musuh-musuh tadi. Wa kadzalikal 'abdu la yuhrizu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah. Begitu pula yang namanya seorang hamba tidak akan tidak akan mampu membentengi dia dirinya dari syaitan melainkan dengan zikir kepada Allah azza Sehingga zikir ini merupakan benteng yang sangat kokoh dari setan dan gangguan-gangguannya. Barakallahu fikum. Ini akan saya kabarkan sedikit bagaimana dahsyatnya fikir ya ikhwan. Ini adalah perintah Nabiullah Yahya kepada Bani Israel, wahyu dari Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah membawakan riwayat di atas beliau mengatakan wa ana amurukum bi khamsin Allahu taala amarani bihin dan aku perintahkan kalian wahai kaum muslimin dengan lima perkara. Allah yang memerintahkan aku dengan lima perkara tadi. As-sam'u wa ta'ah wal jihad wal hijrah wal jamaah. Mendengar penguasa kalian, mentaati penguasa kalian dalam perkara yang bukan maksiat. Jihad fisabilillah, hijrah dan berjamaah di atas penguasa yang sah lima perkara. Kata Rasul, fa innahu man faraqal jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribqatal Islam min unuqi illa yuraji. Sebab siapa saja yang memisahkan diri dari jamaah penguasa dan rakyatnya, al jamaah itu penguasa dengan masyarakatnya. Sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah penguasa dan, rakyatnya, satu jengkal saja, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya kecuali dia merujuk kembali pada penguasanya. Wa man da'a da'wal jahiliyah fa innahu min jutha jahannam dan barang siapa yang menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah maka dia termasuk bangkai-bangkai di neraka jahannam nanti. Seruan jahiliyah itu semua seruan-seruan yang berseberangan dengan Quran dan Sunnah. Fakal rajul, ada, ada ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, wa in shama wa in shalla?" Ya Rasulullah, dia termasuk bangkai jahanam walaupun salat, walaupun puasa. Belum mengatakan wa in shama wa Allah Walaupun dia puasa, walaupun dia salat. Fad'u bi da'wallahi alladhi sammakum al-muslimin al-mu'minin ibadallah. Maka serulah dengan seruan-seruan Allah yang Allah namakan kalian dengannya yaitu muslimin, mukminin, ibadallah, hamba-hamba Allah. Intaha. Titik. Panjang hadisnya saya sebutkan ya sengaja supaya antum tahu bagaimana bimbingan nabi-nabi sebelumnya dan nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang kita inginkan ya ikhwan, memperbanyak zikir kepada Allah dengan zikir yang syar'i. I menjaga zikir kepada Allah dengan zikir yang syar'i, ternyata itu merupakan upaya untuk membangun sebuah benteng yang sangat kuat dari gangguan-gangguan setan dan iblis. Tidak bakal bisa masuk ke dalam tubuh Anda dan mengganggu Anda dengan zikir yang syar'i. Ingat zikir yang syar'i. Doa doa yang syar'i barakallahu fikum. Masya Allah. Ini riwayatnya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam. Disebutkan dalam Majmu' Fatawa. Juz yang ke-10. Halaman 399. Allah Subhanahu uh, beliau Uh, beliau rahimahullah menyatakan Beliau menyatakan menggambarkan tentang masalah zikirnya ikhwan. Fa inna syaitana Innama yamna'uhu minad dukhul ila qalbi ibni Adam ma fihi min zikrillah alladhi arsala bihi rusulah. Sesungguhnya setan yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam hatinya Bani Adam apabila di hati itu ada zikir kepada Allah yang dengan itu Allah mengutus para rasulnya zikir yang syar'i. Faidah khala min dzalika tawallahu syaitan. Kalau hatinya itu kosong dari zikir kepada Allah, maka hati itu akan dikuasai oleh setan. Kalau Allah Ta'ala Allah mengatakan dalam firman-Nya di Az-Zukhruf ayat yang ke-36, "Wa may ya'shu an dzikri wa may ya'shu an dzikrillah nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang lalai dari zikir kepada Allah, maka kami akan persiapkan untuk dia syaitan dan setan itu sebagai koringnya yang menguasai dia. Intinya pada zikir kepada Allah Azza wa Ini Intinya ikhwan pada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir yang syar'i, zikir pagi, zikir petang, zikir keluar masuk rumah, zikir keluar masuk masjid. Zikir keluar masuk masjid. Ha, barakallahu fikum. zikir-zikir uh, setelah sholat dan semua zikir dan doa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam antum perbanyak antum jaga semakin antum eh, sering berzikir kepada Allah dengan zikir yang syar'i tadi di waktunya masing-masing dengan jumlah yang dicontohkan oleh Rasul dengan tata cara yang dicontohkan oleh Rasul maka jiwa anda akan tenang benteng anda akan kuat akan kokoh dan tidak akan mudah dimasuki oleh setan dan jin maka perkokoh benteng anda dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Anda juga keluarga Anda, anak, istri diminta untuk banyak berzikir kepada Allah supaya punya benteng yang sangat kuat. Rumah Anda juga demikian, dibentengi dari syaitan. Perbanyak amal ibadah di sana. Amal-amal yang sunnah, surat-surat sunnah, membaca Al-Quran, taklim-taklim Islam. Barakallahu Sering dibacakan Al-Baqarah, Ali Imran, supaya setan melari daripadanya. Sihir tukang-tukang sihir lari daripadanya. Sehingga mempunyai benteng yang begitu kuat. Barakallahu fikum. Juga dengan ta'awudzat, dengan ta'awud, ta'awud mohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jal dari semua gangguan-gangguan jin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau mengucapkan uh, eh, ta'awud uh, eh, a'udzu kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku bertawud dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Zikir kepada Allah dengan zikir yang syar'i. Aman barakallahu fikum. Setan tidak bakal tembus. Tukang sihir mau meneluh antum, mengirimkan teluh-teluhnya, tenung-tenungnya balik. Insyaallah. Hmm. Tapi bukan perkara mustahil dengan kokohnya antum maka teluh itu akan kembali kepada tuanya, dia akan mati sendiri dengan tua dengan teluhnya tadi dengan tenungnya tadi para kuali di antara ikhwanatina azakumullah ha zikir-zikir yang dicontohkan Rasulullah wasallam dan yang perlu untuk kita selalu baca dan sangat mujarab untuk mengusir jin mengusir syaitan, mengusir sihir-sihir dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Yang pertama barakallahu fikum adalah al-isti'adzah billah, ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini diucapkan terutama ketika Anda lagi marah, emosi yang meluap-luap itu saatnya jin masuk ya. Tentang awud barakallahu fikum. Disebutkan dalam Sahih Bukhari ada pernah ada dua orang laki-laki saling mencaci, saling mencela di sisinya Rasul, bayangkan. Di samping Rasul saling mencaci, saling mencela. Wah, saling saling patron ya, ikhwan. Sampai yang satu itu wajahnya memerah, kemudian tuh apa namanya? urat-urat lehernya menggelembung marah besar. Maka Rasul mengatakan inilah a'lamu kalimatan lau qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Saya tahu kata sebuah kalimat kalau diucapkan sama orang ini akan hilang apa yang dia rasakan. Yaitu ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Disampaikan oleh sebagian sahabat kepada orang tadi. Ternyata orang tadi sudah kadung apa namanya marah yang membuncah dikasihnya Zaid tidak nerima malah ngomong atarani majununa apa kamu anggap saya ini orang gendeng apa orang senting apa orang gila apa disuruh ta'awud <laughs> Allah musta'an ala kuli hal ketika uh, apa namanya uh, eh, dirudung kemarahan yang sangat ta'awud kepada Allah azza wajalla dan juga uh, ketika antum para kok tiba-tiba di di di uh, ada jin yang menampilkan uh, di hadapan antum. Tahu-tahu, lu siapa itu? Langsung ta'awud. Hmm? Langsung ta'awud. Langsung mengatakan, billahi minki." Gitu. Itu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika lagi salat, iblis datang membawa obor api. billahi minki." Langsung ta'awud kepada Allah. Hah? Dengan cepat. billahi minki." Nanti akan lari ya ikhwan. Barakallahu fikum. Naam isti'adzah. Yang kedua, membaca al-mu'awwidzatain. Membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Tayyib, Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dia mengatakan karena Rasulullah SAW alaihi yata'awwadhu minal jan wa 'anil insan hatta nazalat al-mu'awwidhatan. Falamma nazalat akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Dulu Rasul SAW biasa berta'awud dari gangguan jin, dari gangguan penyakit ain hingga turun al-mu'awwidhatain. Al-Falaq An-Nas. Ketika turun maka beliau mengamalkan keduanya dan meninggalkan yang lain. Cukup membaca Al-Falak An-Nas semuanya akan selesai insyaallah taala. Yang berikutnya ayat kursi. Ayat kursi ya ikhwan. Ini terutama ketika mau tidur membaca ayat kursi. yep dikatakan idza awaita ila firashik faqra ayatal kursi لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك syaitan hatta tusbih kalau kamu e, sudah e, mendatangi tempat tidurnya kamu kasurnya kamu dan merebah di kasurnya kamu maka baca ayat kursi maka kamu akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah dan setan tidak akan mendekat dari kamu hingga kamu subuh. Barakallahu fikum. Naam, ayat kursi ya ikhwan. Dan juga dibaca pada apa namanya waktu-waktu yang dianjurkan dalam syariat membaca ayat kursi. Kemudian para fikum membaca Al-Baqarah. Membaca Al-Baqarah terutama di rumah-rumah kalian. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah SAW "La taj'alu buyutakum kubura." Wa innal baita alladhi tuqra'u fihi al-baqarah la yaqrabuhu syaitan. Kalian jangan menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ya ini enggak ada ibadah di situ. Kerjakan ibadah di situ supaya jangan kayak kuburan. Dan sungguh rumah yang dibacakan padanya Al-Baqarah tidak akan didekati oleh setan. Di surat dalam ayat yang lain juga Ali Imran. Ini dua surat yang paling ditakuti oleh tukang-tukang sihir. Al-Baqarah sama Ali Imran. Naam ikhwan dan yang lain-lainnya dari beberapa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga biasakan ya ikhwan e, mengamalkan contoh Rasul dalam aktivitas terutama yang ada unsur zikir-zikir padanya insyaallah akan selamat dari gangguan-gangguan jin yang ada seperti e, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada adab-adab di menjelang malam ketika menjelang malam idza janahal lail ketika malam dan mulai tiba diminta untuk menahan anak-anak yang masih kecil dimasukkan ke dalam rumah kemudian pintu ditutup dengan baca bismillah jendela juga baca basmalah kemudian bejana bejana ditutup dengan baca basmalah dan segala macamnya maka setan tidak akan uh, tidak akan bisa untuk mengganggunya disebutkan dalam syarahnya ya kawan terkait dengan keajaiban basmalah ini ya kawan untuk menutup pintu dengan basmalah bismillah tutup jendela Bismillah tutup. Bejana yang buka yang enggak tutupnya. Antum kasih tutup tutupnya atau dengan sesuatu walaupun semacam lidi di atasnya. Baca bismillah. Tutup. Nah, itu sangat dahsyat efeknya. Sangat dahsyat. Disebutkan setan tidak akan mampu untuk membukanya. Padahal ya jendela biasa. Hah? tidak akan tidak akan sanggup untuk membuka dia ikhwan. Walaupun setan itu punya kekuatan yang dahsyat. Ha? Allah kasih kemudahan untuk mereka kekuatan sangat dahsyat. Tidak bakal mampu untuk buka buka pintu atau jendela yang dibacakan padanya basmalah. Enggak kuat ya, ikhwan. Kecuali setan menungso. Nah, ini yang kuat <laughs> ya, ikhwan. Yaitu para maling, para maling-maling ini kuat ya, ikhwan. Nah, kalau bangsa jin tidak bakal kuat. Tidak bakal kuat. Sampai disebutkan oleh sebagian ulama barakallahu fikum ada sebagian muslimin ketika dia memiliki bejana air ya tidak memiliki apa-apa dia taruh semacam kayak kayu di atasnya dia baca basmalah keesokan paginya ada ular yang melingkar padanya tidak bisa masuk ke dalam tidak bisa masuk ke dalam bejana tadi dia hanya bisa berbelit di ranting-ranting tadi sehingga dia bisa menangkapnya membunuhnya aman ya ikhwan Barakallahu dari gangguan setan jin kalau kepingin aman dari gangguan setan manusia ya kunci yang rapat pintunya kunci yang rapat digembok diawas segala macam supaya aman dari gangguan jin-jin yang ada kok masih beling juga panggil pak polisi suruh ronda dibayar nah gitu ya ada sistem beling dan segala macamnya tapi dibahas sekarang terkait dengan masalah gangguan-gangguan setan Barakallahu fikum dengan isti'adzah kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis sahih Muslim terkait dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini dianjurkan dibaca tatkala kita singgah di sebuah tempat. Singgah di sebuah tempat kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku bertawud kepada Allah dengan kalimat yang sempurna dari kesehatan apa yang diciptakan. ciptakan. Ketika membacanya ya ikhwan, Rasul mengatakan la yaduruhu uh, ah, syai'un abada. Tidak bakal diganggu oleh apapun ya ikhwan. Anda baca itu akan selamat, tidak akan terganggu oleh la setan wala uh, hewan buas wala berbisa aman. Hmm? Dengan itu ya ikhwan. Disebutkan dalam syarahnya ah, Al-Qurtubi Al rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim yang menceritakan tentang pengalaman pribadi tapi suatu kali beliau singgah di sebuah tempat. Ternyata beliau kesengat kelas jengking. Ada apa ini? ingat ingat lupa, tidak baca pikir tadi. Barakallahu fikum. Sehingga dibaca ikhwan akan selamat insya insyaallah taala. Nah, yang namanya gendruwo tidak bakal dekat-dekat. Yang namanya sendur bolong tidak bakal dekat deket Vampir-vampir tidak bakal berani mendekat. Nah, ya, apa lagi? eh, dampak paling mendekat. Betul-betul akan ada penjagaan dari Allah Azza wa Jal dengan ta'awudzat tadi. Sehingga begitu dahsyat. Antum ta'awud, berlindung kepada Allah, antum baca basmalah, yang namanya setan yang kekuatannya luar biasa itu ya Pak. Tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika orang itu jatuh, tergelincir. Hah? Ketika dia membaca bismillah, Bismillah gitu. Setan itu akan terus mengecil, mengecil, mengecil, mengecil sampai lalat. Ketika tentu tergelincir mengatakan kurang ajar, tak isi setan. Gitu. Dia akan membesar, membesar, membesar kayak gunung. Bayangkan ya Dengan semata-mata membaca Bismillah. Jatuh Bismillah dengan nama Allah. Itu setannya langsung kecil. Barakallahu fikum. Ketika antum barakallahu fikum membaca eh, zikir masuk eh, sebelum masuk ke dalam WC yang dibaca tadi banyak. Au Allah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setan yang bisa melihat antum, antum enggak bisa melihat dia. Kali itu enggak bakal bisa melihat antum sama sekali. Hmm? Antum mau mandi, mau apa segala macam aman. Tidak bakal ada yang uh, ah, melihat ya ikhwan. Tapi kalau antum masuk tambah itu apa tadi ikhwan? Ya, sudah. Ada live show. Ah, live show <laughs> untuk jin-jin tadi pada antum. Wah kata. Ketika antum masuk kamar, barakallahu fikum. Antum baca bismillah, bismillah dibuka, bismillah tutup. Aman. Dalam kamar antum akan aman, antum mau ganti baju segala macam aman, tidak ada yang bisa melihat. Barakallahu fikum. Hanya dengan basmalah dan ta'awud barakallahu kepada Allah azza wajalla. Luar biasa. Sehingga pengapesan jin, gitu rasanya ya. Kelemahannya jin, sak kuat apapun jin tadi, sak dahsyat apapun iblis tadi, pengapesan dia, kelemahan dia pada zikir kepada Allah azza wajalla. Tidak ada yang lebih dahsyat kekuatannya daripada Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah azza wajalla. Harap zikir kepada Allah. Agar ikhwan? naib. Sementara cukup ah, dan insya Allah pada kesempatan besok pagi kita akan membahas terkait dengan cara kedua untuk meredam gangguan jin yaitu tindakan kuratif. Ketika sudah ada orang yang kemasukan jin, sudah ada orang yang kena sihir dan segala macamnya, bagaimanakah cara menanganinya? Itu dengan cara ruqyah. Nanti akan dibahas insya Allah pada kesempatan besok pagi pembahasan masalah ruqyah. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bisawab Waktunya menjawab sebagian pertanyaan, sisanya kalau nggak memungkinkan dijawab besok pagi bersama dengan tema ruqyah Insya'allahu taala. Sampai jam berapa ini? Iya. sudah pada ngantuk, Pak. Ya udah pada ngantuk tadi, Pak. Makanya saya hentikan. sudah pada ngantuk-ngantuk kayak gini-gini. Aduh. Kalau saya ngantuk ya bubar, Pak. Nah, ya. Ada yang bertanya, seseorang yang bisa melihat penampakan atau penjelmaan jin, apakah dia termasuk dirasuki jin? Apakah diganggu oleh jin? Ini dari bahasa dia, tergantung. Bisa jadi dia sedang diganggu oleh jin. Umumnya ketika dia menampakkan dirinya kepada antum, antum ketakutan. Dikatakan memang dia untuk nakuti antum dan masuk ke dalam tubuhnya antum. Mungkin ganggu antum dan bakal dirasuki oleh jin. Maka itu itu hukum asal ikhwan Nah, caranya kita antum melihat langsung ta'awud. A'udzubillahi minki, Dan itu cepat-cepatan. Ketika antum kokoh keimanannya, kuat keimanannya, gerakan jin akan lamban. Tapi ketika antum lagi lengah, tidak banyak zikir, antum kalah cepat. Eh? Begitu nampak, sudah masuk. Antum baru tidak bisa ngomong ya Evan. Tidak bakal bisa ngomong. Antum Oh, udah kemasukan ya kawan. Kenapa? Bukti antum lemah ketika itu. Antum lemah, antum lagi bleng. Nah, tapi ketika antum orang yang masya Allah berzikir dan segala macam diganggu, tidak bakal bisa langsung masuk dia. Nah, antum baru ngomong auzubillahi minki. Gitu. Nah, kalau nggak mau mikir juga, tampar aja dia. Antum cekik dia, tampar dia, tempeling dia nggak ada masalah. Suruh mikir dia, jangan taut. Atau dengan contoh Rasul, setelah ta'awud al'anuka bila natillah. al-anuka bila natillah. Aku laknat engkau dengan laknatnya Allah Ini ku masal. Atau yang kedua barakallahu fikum dia bisa menap, penampakan jin dikarenakan dia memang kepengen tahu e, penampakan jin tadi. Ini ada syaratnya. Dipanggil jinnya, eh, ada uh, apa namanya uh, bacaan-bacaannya, jawi jampinya mantra-mantranya dan segala macamnya muncul dia. Paham ya? Muncul dia akhirnya. Nah, ini perkara yang dosa. Perkara yang diharamkan dalam Islam dikarenakan syarat-syarat tadi melanggar agama. Hukum asal tidak boleh ada interaksi lah yang namanya jin dengan manusia barakallahu Wallahu taala a'lamu bis-shawab yang lainnya besok. Ini empat soal, yang lainnya besok. Jadi dibahas yang berkaitan dengan masalah yang ada. Terkait dengan bab rukyah besok belum dibahas ya, kawan. Nah, sabar. Belum masuk pembahasan kok tanya. ya? Apa hukumnya apabila seseorang dahulu pernah mengucapkan tidak mempercayai adanya hantu? Karena untuk memberikan sugesti kepada pikiran supaya nggak takut dengan hantu. Ataupun dia mengucapkan hal tersebut karena nggak tahu ilmunya, nggak tahu hukumnya. Apakah ucapannya tersebut termasuk perkataan kufur? Ya enggak. Kalau dengan poin-poin tadi enggak masuk. Jangan enggak ada hantu. Enggak ada hantu. Terus tidak ada hantu, supaya jangan takut. tidak ada hantu. Begitu pas depan rumahnya, hantu. <laughs> Masuk rumah sambil bengak bengak <laughs> Itu kan tujuannya lewat tujuannya untuk supaya jangan takut, tidak ada masalah. Eh? Dia nggak ingat perkara gaib. Nyabar-nyabari dirinya kan gitu ya. Kan gitu ya. Allah musta'an. Apalagi nggak tahu hukumnya. Nah masuk ya. Dia baru dianggap menyimpang ketika dia merasa yakin bahwasanya tidak ada yang namanya jin. Ada penyimpangan para itu. Yang sudah-sudah ya. Jangan dikasihkan lagi. Ini yang belum. Wallahu taala alam bissawab. Ini nanti Lah mestinya kan ngerti sering lupa ya, betul diinget-inget. Kita mau mau bolong diinget-inget. Coba dungo. Enggak. Enggak, enggak, enggak, enggak, enggak. Uh, ingatnya kapan ingatnya? Uh, uh, sebentar. Itu sekali terjadi atau berkali-kali? Nah, itu nggak beres. <laughs> Itu namanya gak beres, Bah. Loh, kalau orang itu lupa sesekali aja kan gitu ya. Hmm. iya gak beres. <laughs> Ada yang gak beres, Bah. Uh -uh. Bagaimana cara kita berlindung dari gangguan jin korin? Seperti yang dibuka tadi ya, kan? Itu semuanya masuk jin korin, jin semuanya dengan cara-cara tadi Barakallahu fikum. Zikir kepada Allah Azza yang kuat. Sudah hmm. Apakah aurat manusia bisa dilihat jin ketika melepas pakaiannya? Contoh mengganti pakaian dalam kamarnya. Itu tidak akan kelihatan ketika dia masuk rumah membaca basmalah. Buka pintu bismillah. Kemudian tutup lagi bismillah gitu. Tidak bakal kelihatan. Jin bakal bisa masuk. Jin bakal bisa masuk barakallahu fiik. Tayyib pernah ada kejadian nyata Seorang istri yang ditinggal suaminya safar Tiba-tiba suaminya datang Ternyata suaminya belum pulang yang sebenarnya Itu jin yang merupai suami Ya Allah bagaimana solusinya Ustaz? Kejadian serupa terjadi dalam menghadapi jin yang tiba-tiba eh, bagaimana solusinya kejadian menghadapi kejadian serupa yang tiba-tiba bisa melupai suami. Ini kalau cuma sekali labas. Artinya kita nggak tahu. Dan waspada setelah itu. Bilang sama sang suami ada peristiwa demikian sehingga ada komunikasi. Kapan pulang segala macamnya ada perjanjian. Kalau pulang telepon dulu supaya tahu ini siapa. Tayyib kalau samar, tidak ada masalah. Ketika dibuka kok suami tahu tuh dulu, tidak ada masalah. Itu khawatir ada sesuatu. Buka auzubillahi minki. <laughs> auzubillahi minki gitu. Kok hilang? Jin. Alhamdulillah selamat. Kayak gitu ya. Auzubillahi minka. Tahu apa ibu <laughs> ya sudah aman nah gitu ya. Nah, ya kan. Ini penting, ini bahaya ya Pak. Ini berarti jin itu senang perempuan tadi. Hati-hati. Nanti tahu-tahu darah Allah di karangan suaminya sendiri selingkuh, padahal bukan. Fitnah besar ya Pak. Nah, kalau dengan kejadiannya jangan langsung percaya kecuali sudah ada janji sama sang suami. Maka dikasih tahu sang suaminya supaya tahu berangkatnya kapan, pulangnya kapan, komunikasi. Ada akad perjanjian sehingga nggak ada yang menipu dia. Hmm? Tahu-tahu kok ragu-ragu. Tidak ada masalah. Untuk kehati-hatian dikarenakan bab kehormatan antum mengatakan auzubillahi minka. Jadi hilang jin gue sudah. Auzubillahi minka. Gue iya lagi. Auzubillahi minka. Eh ini bujumu Oh ya wis. Iya. Dedek ini bujumu Dek. Ya sudah. Nah. Barakallahu Wallahu taala Ini harus waspada ya. Ini berarti jin tadi sudah banyak mengganggu. Dan ketika dibegitukan, dia akan mencari cara yang lain. Jika e, kedua belah pihak, suami dan istri, para klasikum harus bekerja sama yang bagus untuk menangani problem tadi para klasikum. Rumahnya juga banyak di rukyah ya, dibacakan ayat Al-Quran segala macam supaya jangan dimasuki oleh jin tadi. Ketika rumah kamu itu apa namanya bagus, banyak dipakai untuk ibadah sunnah, dipakai untuk taklim, dipakai untuk sholat, baca al Itu nggak bakal kerasan jin tadi itu. Hmm? Tahunya itu suami kamu, begitu masuk, begitu masuk, kok bukan suami, dia kan gelisah, gelisah. Sudah, sudah, oh, sudah gini, ini <laughs> bukan suaminya kamu, segera kamu rukyah itu. Harakallah itu. Wallahu taala alam bisawab. Wah, pertanyaannya lain-lain ya ikhwan, bukan pembahasan jin semua nih. Masya Allah, si, si, nanti kembali lagi Dicari dulu Apakah orang yang kerasukan jin mendapatkan pahala ketika dia bersabar? Dan apakah boleh tidak merukyah orang yang kesurupan kalau dia bersabar? Tidak ada masalah. Seperti yang terjadi pada Ummu Zufar tadi radhiyallahu anha, kalau dia betul-betul bersabar dengan kondisi yang ada tidak ada masalah. Dia sabar, dia hadapi sendiri jin tadi sampai dia wafat tidak ada masalah. Dia dapat pahala insyaallah taala. Tapi umumnya ya orang nggak sabar. Makanya pahalanya sangat besar. In sabarti falakil jannah. Kalau kamu sabar, surga bagi kamu. Itu luar biasa. Besar pahalanya. Berarti nggak semua orang mau sabar. Bayangkan, terkena jin dan dia eh, nggak uh, dirukyah. Dia terus melawan sendiri. Kesehariannya seperti itu. Apalagi perempuan. Jarang ada yang sabar ya kan. Al-Muhim ketika dia betul-betul bisa bersabar. Nah, pahalanya surga sebagaimana Ummu Sufar tadi. Tapi kalau tidak segera di, di, di, diselesaikan Apakah benar bahwa jin pesugihan bisa meminta tumbal manusia? Iya. Iya. Tumbal manusia ya kan. terkadang eh, anak kecil masih bayi dan segala macamnya ya di beberapa tempat. Bahkan tumbalnya dia sendiri juga bisa. Dikasih pesugihan. Dikasih pesugihan. Nanti pada waktu yang tertentu dia akan mati. Ada juga ya kan. Kalau benar, apakah sang tumbal dibunuh oleh jin ataukah diculik lalu dibawa ke alam jin? Dibunuh sama orang tadi yang, cari pesugihan. Jadi yang cari pesugihan tadi itu nyari yang diinginkan sama jin tadi. Misalkan tumbalnya bayi. Dia akan mencuri bayi. Curi bayi dibunuh sama dia. Nah, pembunuhan bayi tadi dipersembahkan untuk jin tadi. Namanya persembahan sesajen. Bukan dibawa ke alam jin. Di Jawa itu ada namanya ya, Ikhwan. Namanya apa gitu ya, Ikhwan. namanya bayi. Di daerah kompak ya Ustaz. Enggak tahu antum ya? Oh ya, Nyupang. Nyupang ini daerah-daerah Brebes dan sekitarnya namanya Nyupang. Jadi uh, yang punya pesugihan ini Ikhwan, itu uh, dia dikarenakan ada khodam dalam tubuhnya ini dia bisa mencuri mencuri uh, mencuri bayi dan dia lewat gak ada yang kelihatan. Tapi terkadang ketahuan gitu ya. kan. Itu bayi atau hilang dibawa sama dia dan dibunuh. Barakallahu Itu mengerikan ya kan. Itu hukumnya syirik wa haram. Membunuh orang hukumnya haram wa persembahannya syirik. Wallahu sa'ala La haula la quwwata illa billah. Sebagian tempat yang sampai khobar sama saya dia sendiri. Jadi e, nanti akan ada perubahan pada kulitnya. Dikit belang, belang, belang, belang, belang, belang sesuai dengan persembahannya masing-masing. Sampai ketika sudah belang semua tinggal misalkan sedikit semuanya hilang belangnya dia mati. Jadi sekian puluh tahun namanya. Misalkan dia eh, misalkan umumnya kan sawo matang ya. Ya putihnya nggak putih nemen. Ya, itu kan kelihatan putih sekali. Kayak ada belang gitu ya. Jangan seudon sama yang begitu loh ya. Enggak semuanya demikian. Ada yang demikian. Belang. Nanti tambah lagi belang. Melebar, melebar, melebar, melebar, melebar, melebar, melebar. Begitu putih semuanya mati dia. Artinya sudah saatnya dia sebagai tumbal. Ada yang semacam itu di sebagian tempat para kuliah. Malah kuliahan itu kesyirikan ya. Pada kisah manusia yang diculik ke dalam e, bangsa jin, orang tersebut melihat pertempuran jin muslim dan jin kafir dalam wujud aslikah yang dilihat ataukah wallahu a'lam Yang jelas kalau menggunakan zahir ayat maka dia tidak melihat wajah aslinya tapi dia melihat jelmaan mereka. Wallahu a'lam Di keterangan riwayat tadi Evan nggak disebutkan. Nggak disebutkan barakallahu fikum. والله taala a'lam بالصواب Bagaimana kondisi manusia dan jin muslim di surga? Apakah saling berinteraksi atau beda alam lagi seperti dirinya dunia? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu ya, yang jelas mukminin dari bangsa manusia surga tempatnya mukminin dari bangsa jin surga tempatnya kafirin dari bangsa manusia neraka tempatnya kafirin dari bangsa jin neraka tempatnya Wallah alam iswab setelah itu apakah nanti di sana apa namanya beda alam atau bagaimana Wallah alam iswab yang penting disebutkan dalam surga Wallah alam iswab Apakah penyakit ain ada pengaruhnya Naam, al-ainu haqqun kata Rasul. Penyakit ain itu hak. Penyakit pandangan mata, mata kebencian atau mata takjub. Itu bisa mempengaruhi orang yang dilihat. Bisa sakit, demam dan segala macamnya. Cara pengobatannya dengan cara dirukyah juga. Nanti akan sebutkan kemarin pembahasan masalah rukyah barakallahu Itu bukan pengaruh jin. Itu terkait dengan ain, betul-betul pengaruh mata. Jadi ketika antum barakallahu fikum takjub kepada seorang anak kecil misalnya doakan barokah kamu katakan barakallahu fik barakallahu fik semoga Allah memberkahi kamu nah ya tapi yang sering terjadi ikhwan ya penyakit ain hasad jadi orang itu sangat benci kepada kamu benci kepada anak kamu itu dipentelangi dipandang sampai berpengaruh itu hak caranya dirukyah caranya dirukyah barakallahu fik Allah taala a'lamu bissawab. Masya Allah Ini banyak pembahasan yang lain Insya Allah besok aja ya Oh adut lagi Besok aja wis <laughs> Aduh Eh, sis, sis, sis. Saya dahulu pernah mendengar orang-orang tua menceritakan bahwa orang mati yang tidak didoakan, yasin, tahlil, akan mengganggu keluarga yang masih hidup. Cerita tersebut biasa digunakan oleh sebagian masyarakat untuk melakukan acara-acara tersebut bagi yang mati. Ini namanya khurafat ya. Tidak ada sedikit pun dalam Islam. Itu khurafat. Orang sudah mati ya mati. Tidak ada yang namanya arwah gentayangan itu kawan. Mati ya mati ha, yang dibahasakan Allah gentayangan itu jin kabeh. Itu semuanya kelakuannya bahasa jin untuk menyesatkan Bani Adam. Faham ya? Dan jin punya kemampuan untuk menjelma jadi orang yang mati tadi itu. Bisa, yang wafat ayahnya antum menjelma jadi ayahnya kamu, datang ke rumah kamu, wujudnya ayah kamu itu. Ha, le, ha, bapakmu kok durung ditahir itu le. ah ya. Oke, pada Jawa atau gimana kan? Lalu, uh, langsung ketakutan. Itu jin semua ya kan? Itu semuanya jin, jin yang berusaha untuk menyesatkan Bani Adam. Jin. Ini semua adalah takhayul, khurafat. Dalam ini ada ya Dan juga tidak ada sunnah yang semacam itu ya Yang ada ya sudah anak-anaknya mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, mendoakan kebaikan, mendoakan maghfirah segala macam untuk yang telah wafat. Awalatin salihin yada'ulah. Atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Wah kata. Hipnotis termasuk sihir ataukah bukan? Jawabannya na'am. Disebutkan dalam fatwa lajna daimah bahasa Arabnya at-tanwim al-mughnatasi. Yani hipnotis. Itu termasuk bagian sihir. Barakulahikum. Nama ya kan. Dan itu mesti menggunakan bantuan jin. Tidak mungkin eh, kemampuan pribadi. Nah, Tahu-tahu duduk nyalakan api. Nah, gitu ya. Dikorek itu. Uh, eh, nyapa, apa? Jauh dengan sendirinya. Nah, itu adalah sihir menggunakan bantuan-bantuan jin. Nah, para fikum. Hati-hati ya, itu jin. Uh, juga sempat ditanyakan kepada sebagian masyaikhna terkait dengan bab ini mereka semua mengatakan itu termasuk bagian daripada sihir ya hipnotis itu termasuk bagian sihir ada yang menghipnotis itu mencuri tahu-tahu nggak sadar dia dipereteli semua habis tahu-tahu dia sadar kembali itu semuanya menggunakan jin Hah? Caranya bagaimana? Iya tadi itu dengan cara-cara tadi itu semuanya oh, berlaku untuk semua gangguan jin, yang hipnotis, yang sihir, yang dukun, yang ain semuanya dengan cara-cara yang disebutkan tadi yang sudah kena di rukyah. Nanti akan dibahas keesokan hari insya Allah taala terkait dengan masalah rukyah. Ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Barakallahu fikum. Cukup insya Allah untuk malam hari ini, ikhwan. Sudah mulai nampak lelah dan berkunang-kunang ini matanya antum ini. Nah, yang ini disimpan untuk keesokan hari dan kalau ada mau dipertanyakan kembali masalah ruqyah, ruqyah disertakan di sini insya insyaallah taala.